Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kita menghitung-hitung daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kita sendiri begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Di antara nikmat yang terbesar itu adalah nikmat iman, nikmat Islam yang sehingga dengan dua nikmat tersebut dan diiringi dengan nikmat sehat wal afiat masih ingat kita dengan surah Al-Zalzalah Iza zilzilatil ardu zilzalah apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang begitu dahsyat wa akhrajatil ardu asqalaha lalu bumi tersebut mengeluarkan seluruh isinya baik itu bangkai manusia, bangkai hewan, air, bebatuan, tanah dan seterusnya. Wa al-insanu Pada saat itu manusia bertanya, ini kejadian apa? Selanjutnya, yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Pada hari itu bumi akan mengabarkan beritanya. Sementara yang kita dengar pada saat ini yang menyampaikan berita yaitu adalah manusia. Kelak begitu terjadinya hari kiamat, bumi yang akan menyampaikan berita. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, Atadruna ma akhbaruha. Hai para sahabatku, tahukah kalian bagaimana bumi menyampaikan beritanya pada hari kiamat? Lalu para sahabat menjawab dengan sami'na wa atana, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya lah yang tahu bagaimana bumi menyampaikan beritanya pada saat itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Inna akhbaraha antashhada ala kulli abadin au amatin bima amila biha ala zahriha antakula amila kada wa kada wa yauma kada wa kada antakula taqula ahadihi akhbaraha yaitu bumi menyampaikan berita an ala kulli abadin aw amatin bumi menjadi saksi atas apa-apa yang diperbuat oleh seorang hamba laki-laki maupun perempuan termasuk kita berkumpul di tempat ini, bumi akan menjadi saksi. Lalu bumi mengatakan, antakula amila kada wa kada. Si pulang telah melakukan ini dan itu. Si pulang telah berkumpul pada hari Sabtu jam sekian di masjid anu dan masjid ini dan seterusnya. Wa yauma kada wa kada dan pada hari ini dan hari seterusnya antakula akhbar roha. Inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana bumi menyampaikan beritanya pada hari kiamat kelak. Oleh sebab itu, bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, kita diberikan kemudahan untuk hadir di tempat ini yang setidak-tidaknya kita mendapatkan oleh-oleh yang bersumber dari Al-Quran dan Hasunnah yang sahihah dan kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang pada detik ini kita masih ditetapkan di atas dinul Islam. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam dinul Islam. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada sahabatnya yang bernama Abu Dar Al Ghifari dengan tiga pesan yaitu ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Di masjid, di rumah dan seterusnya. Jangan cuma di pengajian saja seorang muslim dan muslimah mereka itu bertakwa. Tetapi keluar dari masjid ini seharusnya direalisasikan dengan ketakwaan tersebut sehingga Pernah guru saya, Ustadz Ahmad Rafi'i, beliau menyampaikan banyak kajian di mana-mana. Tetapi kenyataannya yang mimpin masih non-muslim. Dan kemaksiatan masih banyak. Padahal amal ma'ruf nahi munkar harus ditegakkan oleh setiap kaum muslimin. Dan ini harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ittaqillaha haitsma kunta wa ajbi sayyi'atal hasanata tamuha dan tutupilah kesalahan-kesalahan kita. Setiap kita melakukan dosa. Oleh sebab itu, innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu adalah menutupi daripada kesalahan-kesalahan. Wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Dan berakhlaklah kalian dengan akhlak yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan akhlak begitu banyaknya. Intinya ada empat perkara. Jika kita tidak mau menyakiti seseorang, maka jangan kita sakiti seseorang. Yang kedua, jika kita senang dipuji, dihormati, maka itu kita lakukan kepada seseorang. Dan yang ketiga, kalau kita sudah melakukan dua perkara tadi, lalu masih ada orang yang menyakiti kita, maka kita bersabar di atas perkara tersebut. Dan yang keempat, kalau kita sudah bersabar, maka sabar itu tidak ada batasnya. Tidak boleh seseorang mengatakan sabar ada batasnya. Mana dalilnya? Sabar ada batasnya, mana dalilnya? Tidak ada sabar ada batasnya. Setelah kita bersabar, maka kita doakan orang yang masih mengganggu kita atau siapa saja yang masih mengolok-olok di antara kaum muslimin terhadap kaum muslimin lainnya. Seperti yang terjadi bom bunuh diri yang terjadi pada waktu pekan yang lalu. Nah, ini sedikit daripada pembukaan kajian kali ini. Kita memasuki daripada kajian hari ini yang mana saya adalah uh, tadi dihubungi untuk menjadi badal Insya Allah saya akan membahas tentang di antara dua daripada prinsip ahlu sunnah wal jamaah yang ada di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis nomor 1636 dari Anas bin Malik radhiyallahu an semoga Allah meridainya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yuhta bi asyadin nas balaan fid dunya min akhir jannah." Nanti kelak ketika dihisap seluruh manusia akan dihadapkan seseorang bi asyadin nas balaan orang yang mengalami begitu banyaknya cobaan-cobaan dari mulai lahir terus cobaan Dapat cobaan, cobaan, cobaan, cobaan hingga mati. Di dunia, ketika hidup di dunia. Tapi orang tersebut adalah istiqomah dan senantiasa menjalani perintah Allah sehingga dia dicap sebagai min ahlil jannah, sebagai penduduk surga. Fayaqul, lalu dikatakan kepada orang tersebut, "Usbuguhu fiha sabqatan fil jannah." Masukkan orang tersebut sebentar saja ke dalam surga, sebentar. Kayak eh, misalkan kita masuk usbuguh, kita datang lalu kita balik lagi. Datang balik lagi. Cuma seperti itu. Sebentar, orang tersebut tadinya di dunia selama hidup mengalami berbagai macam musibah. Dari mungkin lahirnya di kolong jembatan, lalu dibesarkan dengan keadaan yang kurang dan seterusnya dan seterusnya hingga wafat. Dan ketika wafat, lalu terjadilah hari kiamat lalu dihisap orang tersebut dimasukkan ke dalam surga sebentar saja. Payah sebogo fiha sabaqatan. Lalu orang tersebut dimasukkan ke dalam surga sebentar saja. Setelah itu payah azza wa Allah berfirman kepada orang tersebut, "Ya benar Adam, wahai keturunan Adam, wahai manusia, hal ra'aita bu'san qat au syai'an taqra'uh?" Apakah kamu selama hidup kamu merasakan penderitaan walaupun itu sebentar saja. Fayaqul lalu orang tersebut mengatakan la tidak ya Allah wa izzatika demi jat kemuliaan Engkau ya Allah ma raaitu aqrahu qat aku tidak pernah merasakan sedikit pun penderitaan Begitu hebatnya janji Allah. Orang yang merasa menderita selama hidupnya dan begitu lamanya dia hidup di dunia, dimasukkan sebentar saja ke dalam janji Allah yaitu jannah surga. Orang tersebut lalu begitu ditanya melupakan seluruh penderitaan penderitaannya selama dia hidup di dunia. Lalu dilanjutkan hadis tersebut. Semua yu'ta bi an'amin nas kana fid min ahlin nar. Lalu semua yu'ta bi an'amin nas kana fid Dihadapkan seseorang yang dia itu bergelimangan dengan kenikmatan-kenikmatan. Dari A, B, C sampai Z, dia pernah merasakan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dia pernah menikmatinya jabatan-jabatan, harta pernah dirasakannya semua. Bahkan makanan-makanan yang begitu nikmat, dia pernah rasakan. Tapi sayangnya orang tersebut kufur sehingga min ahli nar orang tersebut dicap sebagai penduduk ahli neraka. Fayaqul lalu dikatakan kepada orang tersebut usbuhu fiha sabqatan. Masukkan orang tersebut sebentar saja ke dalam neraka. Sebentar. Masuk, keluarkan lagi. Sesudah masuk dikeluarkan lagi, fayaqulu Allah azza wajalla. Allah bertanya, Allah berfirman kepada orang tersebut, ia benar Adam, wahai keturunan Adam, wahai manusia, hal ra'aita? Apakah engkau pernah melihat khairan kat kebaikan sedikit pun kurrata ayunin kat atau kenikmatan walaupun hanya sebentar saja. Maka orang tersebut menjawab, "Fayaqul la wa izzatika ma ra'aitu khairan tak." wala qurrata ayunin qat. Tidak ya Allah, demi zat kemuliaan Engkau ya Allah, aku tidak pernah melihat sedikit pun kenikmatan dan tidak pernah aku merasakan kenikmatan. Masya Allah, begitu dahsyatnya azab Allah di dalam neraka sehingga seseorang yang tadinya hidup di dunia merasakan begitu nikmatnya kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sebentar saja Sebentar saja dia dimasukkan ke dalam neraka. Terlupakan begitu saja kenikmatan-kenikmatan yang pernah dirasakan di dunia. Dari hadis yang mulia ini, sebenarnya banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Tetapi pada kesempatan yang singkat kali ini dan sebagai badal, saya akan menjelaskan dua di antara prinsip ahli sunnah yang ada di dalam hadis ini. Yang pertama adalah al-wa'du al-wa'id. Al-wa'du adalah janji-janji Allah. Baik itu kebahagiaan, kesejahteraan, pahala, hingga surga. Dan masuknya seseorang ke dalam surga dan mendapatkan kenikmatan yang terbesar. Yaitu melihat Allah Jalla wa'ala. Ini. al waid Al-wa'id yaitu kebalikannya. Adalah dalil-dalil, argumen, hujah yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Yang menjelaskan bahwa Allah akan memberikan musibah. Allah akan memberikan bencana. Allah akan memberikan kesengsaraan. Dan seterusnya hingga seseorang itu mendapatkan azab Allah dan penderitaan yang terbesar yaitu seseorang tidak melihat Allah Jalla wa'ala di dalam neraka. Nah, ini. Dan seorang mukmin yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah ketika mengimani prinsip al-wa'du al-wa'id setidak-tidaknya ada delapan poin. Poin yang pertama, ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa apa saja yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang sahih tentang janji-janji Allah, maka itu harus kita yakini. Seperti di dalam surah Al-Qiyamah, Allah berfirman, "Wujuhu yawma idzin nadira ila rabbiha nazira." Yang pertama pakai do, yang kedua pakai zo. Yaitu adalah wujuhu yawma idzin nadira. Pada hari itu orang-orang mukmin wajahnya berseri-seri. Ila rabbia nazira. Kepada Rabbnya lah dia melihat. Ini adalah kenikmatan yang begitu besar. Dan kenikmatan ini tidak boleh kita bayang-bayangkan, wah kita akan melihat Allah seperti ini, seperti ini. Tidak bisa. Kita harus meyakini dan mengimaninya. Kecuali ada dalil yang menjelaskan tentang perkara tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innakum satarauna rabbakum kama taraunal qamara laylal badar Innakum satarauna rabbakum. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian kama tarawna komar lailatal badar Seperti kalian melihat bulan purnama di malam hari. Bulan purnama biasanya hadir di tanggal berapa? 13, 14, 15. Seperti itu. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan berdesak-desakan. Bermerial-merial manusia hidup di dunia ini dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad hingga terus sampai kita sekarang ini. Seberapa banyaknya yang masuk ke dalam surga, mereka tidak akan berdesak-desakan melihat Allah. Dan ini adalah kenikmatan yang paling terbesar. Kenikmatan yang paling terbesar. Selain daripada surga, janji Allah. Ini yang harus diimani oleh ahlus sunnah wal jamaah di dalam mengimani al-wa'du al-wahid. Yang kedua, ahli sunnah wal jamaah meyakini, mengimani bahwa setiap manusia tidak ada yang tahu wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah jelek penghujungnya atau husnul khatimah baik penghujungnya tidak ada jaminan bagi itu saya antum semua dan kita semua tidak ada yang tahu tentang perkara tersebut ada hadis yang sahih yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Arba'in An Nawawi Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadih, wa wallahi alladzi la ilaha ghairu." Demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Allah yang berhak diibadai. Inna ahadakum la bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa Fayasbiku alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, siapa saja, baik itu laki-laki, perempuan, besar, kecil, yang bertakwa, yang tidak bertakwa, siapa saja. Fayamalu bi amali ahli jannah. Dia senantiasa melakukan amalan-amalan ahli surga hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' sehingga jarak antara orang tersebut dengan surga adalah tinggal satu hasta lagi tinggal sedikit lagi fayasbiku alaihil kita. tetapi sayang catatan takdir telah mendahulinya, kayak malu bi amali ahli nar lalu orang tersebut melakukan amalan-amalan ahli neraka Lalu dia mati, fayadkhuluha dan dia masuk ke dalam api neraka. Wa inna akhadakum la ya'malu bi amali ahlinna. Dan sungguh salah seorang di antara kalian melakukan amalan-amalan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' sehingga jarak antara orang tersebut dengan neraka itu tinggal satu hasta lagi. Fayasbiqu alaihi kitab. Lalu catatan takdir telah mendahuluinya amalu bi amali ah lil jannah ayat fayadkhuluha dan dia melakukan amalan-amalan ahli surga dan dia masuk mati dan dia masuk ke dalam surga. Hadis ini disarahkan oleh para ulama dan hadis ini membuat para ulama dan bahkan kita yang bukan ulama membuat resah dan gelisah bahwa kita tidak tahu penghujung hayat kita apa dalam keadaan mukmin ataupun kafir. Dan ada sebagian ulama yang mencara bahwa orang yang melakukan ahli melakukan ahli surga, amalan ahli surga karena dia tidak ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dia ingin dilihat ria dan amalan-amalan tersebut adalah tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga di akhir penghujung hayatnya dia melakukan amalan ahli neraka sehingga ia memasukinya. Tapi inti dari hadis tersebut adalah perintah kepada kita kaum muslimin untuk senantiasa istiqomah di atas din Islam. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali khutbah membawakan ayat ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa wala tamutunna illa wa antum muslimun dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam ini sering diulang-ulang di setiap khutbah baik itu khutbah Jumat khutbah nikah atau pembukaan-pembukaan pengajian. Karena begitu pentingnya istiqomah. Mengapa kita harus istiqomah? Jawabannya. Di antara jawabannya yaitu ketika iblis laknatullah diusir oleh Allah lalu iblis berikrar qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ajma'in illa ibadaka humul mukhlasin. Iblis mengatakan, Kala Rabbi, wahai Rabb, wahai Allah, bima agwaitani dengan sebab engkau mengecap bahwa aku ini adalah sesat, la uzayyinanna lahum fil ard, maka akan aku jadikan perbuatan-perbuatan kemaksiatan di muka bumi ini menjadi bagus dihiasi oleh iblis. Wala uhyannahum ajma'in dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Semuanya disesatkan oleh iblis Allah Illa kecuali minhumul mukhlasin, hamba-hamba engkau yang senantiasa ikhlas, senantiasa mentauhidkan Allah, senantiasa istiqomah di atas dinul Islam. Ini poin yang kedua dari mengimani al-wa'du al-wa'id. Poin yang ketiga yaitu adalah seseorang itu dilihat dari zahirnya. Bila dia mati dalam keadaan melakukan syariat-syariat dinul Islam, maka orang tersebut adalah insyaallah mendapatkan janji Allah yaitu surga. Sedangkan kalau orang tersebut wafat di atas jalur selain din Islam, maka orang tersebut adalah mati dan berhak mendapat daripada siksa Allah. Kita tidak bisa, kita tidak bisa memberikan bahwa orang tersebut ahli surga, tidak. Makanya ada sebagian kaum muslimin yang ketika saudaranya wafat lalu dikatakan orang tersebut baik gimana? Taib, taib. Padahal belum tentu. Ketika mayit itu habis disolatkan lalu dikatakan, ya kan? Bagaimana si mayit? Misalkan apakah dia itu ahli surga? Ya, taib, taib, baik, baik. Berarti dia menjadi saksi bahwa orang tersebut dia baik. Belum tentu. Sejadi di penghujung ayatnya orang tersebut melakukan kesirikan Dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah yang harus diimani. Tapi kalau dia memang wafat dalam keadaan di atas dinul Islam, insya Allah dia akan mendapatkan janji Allah. Lalu poin yang keempat di dalam mengimani al-wa'du al-wa'id yaitu adalah kaum muslimin harus meyakini dengan pasti bahwa orang-orang yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghuni surga, maka orang-orang tersebut memang adalah penghuni surga. Jangan sekali-kali kita tidak meyakini bahwa orang tersebut adalah belum tentu orang tersebut masuk surga. Padahal Rasulullah yang ucapannya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha Perkataan Rasulullah adalah bukannya nafsu semata, tetapi adalah wahyu dari Allah. Di antara dari sekian banyaknya sahabat Rasulullah, yaitu adalah Rasulullah pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi, hadis nomor 3747. Abu Bakrin fil Abu Bakar tempatnya di surga. Umar fil jannah. Umar tempatnya surga. Utsman fil jannah. Utsman tempatnya surga. Ali fil jannah. Ali tempatnya di surga. Tolha fil jannah. Talha tempatnya di jannah di surga. Zubair fil jannah. Zubair tempatnya di surga. Abdurrahman bin Auf fil jannah. Abdurrahman bin Auf tempatnya di surga. Sa'ad bin Abi Waqqas. Fil jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas tempatnya di surga. Sa'id bin Zaid tempatnya di surga. Fil jannah. Nah, sepuluh sahabat ini Rasulullah kabarkan ketika orang tersebut masih hidup. Dan ini harus kita yakini bahwa mereka-mereka dan juga ummahatul mukminin yaitu istri-istri Rasulullah mereka tempatnya di surga. Ukasa bin Mikhsan tempatnya di surga. Yang mana ketika beliau meminta agar masuk dalam kategori orang-orang yang masuk surga tanpa hisap. Lalu Rasulullah mendoakan Ukasa bin Mikhsan. Yang mana beliau pun mempunyai keajaiban tersendiri di antaranya ketika perang Badar, Ukasa bin Mihsan pedangnya patah. Lalu lari menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, pedangku patah. Tetapi Rasulullah hanya memberi pelepah kurma dan Ukasa bin Mihsan maju. Ternyata Allah merubahnya pedang eh, apa pelepah kurma tersebut menjadi pedang yang bernama Al-Aun yaitu pertolongan sampai beliau wafat. Nah, ini adalah di antara keberkahan yang Allah berikan kepada para sahabat. Dan ini harus kita yakini. Sedangkan apa saja yang dikabarkan melalui Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang tersebut adalah penghuni neraka, maka ahlu sunnah wal jamaah wajib meyakini bahwa orang tersebut adalah penghuni neraka. Bukan seperti orang Syiah. Kalau Syiah itu mengkafirkan para sahabat. Sehingga Eh, Abu Bakrin, Umar tempatnya di neraka mereka katakan. Kalau kita tidak, Sunnah wal Jamaah mengimani bahwa mereka adalah yang sudah jelas dalilnya mereka adalah penghuni surga, maka tempatnya adalah surga. Sedangkan yang Allah, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan bahwa mereka adalah penghuni-penghuni neraka, maka dia adalah tempatnya di neraka. Seperti contohnya adalah Abu Lahab. Ada surat khusus spesial menghina tentang Abu Lahab. Surat apa namanya? Al-Lahab. Ya kan? Mungkin saudara-saudara semua yang hadir di tempat ini sudah hafal dan mungkin ya kan? sudah hafal. Nanti dilihat lagi. Nah, surat ini spesial menghina salah seorang daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendakwakan Islam sehingga turunlah ayat ini yang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan suku Quraisy di dalam sebuah di dalam sebuah tempat lalu Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya pada orang-orang tersebut yang sudah kumpul bagaimana kalau di belakang gunung ini di belakang bukit ini ada musuh yang akan menyerang kita. Apakah kalian percaya dengan omongan saya? Kata Rasulullah. Orang yang hadir di tempat itu percaya bahwa karena Rasulullah adalah diberikan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Lalu Abu Lahablah yang mengatakan, wah hanya cuma begini saja kita dikumpulkan di tempat ini. Waduh, celaka kita. Dengan begini kita dikumpulkan, gak ada manfaatnya lalu turunlah ayat ini. Ayat ini sebagai penghinaan pada orang yang telah menghina Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dan orang tersebut memang tempatnya di dalam neraka jahanam. Ini diantara al-wa'du eh, al-wa'id. Poin keberapa tadi itu? Hah? Masuk ke poin berapa? Hah? Sekarang kita masuk ke poin berapa? Kelima ya. Kelima yaitu adalah seorang mukmin walaupun dia banyak beramal tetapi bukan dengan amalannya dia masuk ke dalam surga tetapi dengan rahmat Allah lah dia akan masuk ke dalam surga. Ini di antara prinsip Ahlussunnah di dalam mengimani al-wa'du al-wa'id, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa seorang mukmin masuk ke dalam surga adalah dengan rahmat Allah. Sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis nomor Bukhari yaitu hadis nomor 5672. Muslim adalah hadis nomor 2816. Ma min ahadin yadkhuluhu amaluhul jannah. Tidaklah salah seorang di antara kalian itu masuk ke dalam surga dengan sebab amalan-amalannya, dengan sebab amalan salatnya, zakatnya, dan seterusnya. Fakirah. Lalu Rasul, lalu para sahabat penasaran dan balik bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala anta ya Rasulullah. Demikian pun engkau juga. Bagaimana demikian pun engkau juga ya Rasulullah tidak akan masuk surga dengan amalan-amalan yang kau lakukan wahai Rasulullah? Maksudnya begitu para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Lalu kal Rasulullah bersabda, "Wala ana." Aku pun demikian. Ayyataghammadani ya Rabbi birahmati. Melainkan Allah memberikan rahmat kepadaku. Jadi kita jangan bangga dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Kalau Allah tidak memberikan rahmatnya, bisa jadi kita tidak masuk ke dalam surganya. Oleh sebab itu, mintalah kepada Allah Jalla wa'ala untuk kita diberikan rahmatnya dan diberikan surga Allah Jalla wa'ala. Ini terus kita minta. Seorang mukmin wajib di antara perkara-perkara yang wajib kita minta adalah meminta surga kepada Allah Jalla wa'ala dan meminta dijauhkan daripada api neraka. Ini adalah poin yang ke lima. Poin yang keenam kembali lagi yaitu adalah seorang mukmin tidak boleh mengecap bahwa yang mati itu adalah tempatnya di surga atau di neraka. Dia tidak boleh. Ada yang mati, misalkan yang mati bunuh diri kemarin itu saya dengar karena rumahnya tidak tidak jauh dari rumah saya yang membunuh diri itu di Meruya, dekat. Itu. Di antara salah seorang yang membunuh diri itu rumahnya dekat. Ada satu kiloan, tidak jauh. Nah ini lalu ah, ikhwan-ikhwan sana mereka suka berjamaah, suka hadir berjamaah juga. Tapi wallahu alam ikut jamaah mana, kan? Nah orang tersebut katanya begitu wafat Ibunya tidak mau menyolatinya. Ibunya tidak mau. Dengan dalil mungkin orang tersebut adalah di luar Islam atau kufur atau apa dan seterusnya. Ada hal. Walaupun dia adalah melakukan dosa-dosa besar, tetap hak seorang muslim adalah untuk menyolatkannya. Solatkan. Disolatkan. Walaupun dia melakukan dosa besar tetap disolatkan. Tetapi dengan syarat imam masjidnya itu yang biasa menjadi imam besar di situ tidak menyolatkannya. Hatta sampai orang itu mati bunuh diri. Orang Islam mati bunuh diri. Maka tetap dia disolatkan. Karena di dalam surga nanti ketika di akhirat antara dua. Apakah dia itu apakah dia itu diampuni oleh Allah Ataukah Allah tidak mau mengampuni selama dia tidak melakukan kesyirikan? Selama dia tidak melakukan kesyirikan. Tapi kalau dia melakukan kesyirikan, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin tidak boleh mengecap wah si pulan tempatnya di neraka, si pulan tempatnya di surga dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kalau jelas ada tetangga kita dan wafat mati di atas din yang bukan Islam, maka tempatnya pasti neraka. Al-Quran menjelaskan banyak ayat. Di antaranya adalah surah Al-Bayyinah. ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. ladina kafaru sesungguhnya orang-orang yang kafir min ahlil kitabi yang mereka itu mempunyai kitab Baik itu Injil, Jabur, Taurat, dan seterusnya. Mereka punya kitab. Tapi dia kafir, tidak mengimani. Rububiyah Allah. Tidak mengimani. Asma wa sifat. Tidak mengimani. Uluhiyah. Lalu orang tersebut mati. Atau wal musyrikina. Atau dia melakukan kemusyrikan. Kagak punya kitab. Melakukan kemusyrikan. Agama yang tidak mempunyai kitab kalau dia mati, filinari jahannam khalidina nabiya, tempatnya di neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya pula hum syarrul bariyah dan mereka itu adalah sejelek-jelek daripada kelompok manusia. Kalau ditanya makanya sejelek-jelek manusia itu siapa? Jawabannya adalah orang kafir dan orang musyrik. Ini dia jawabannya. Ulaikahum hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah sejelek-jelek jadi orang yang jelek itu bukan orang miskin, bukan orang tukang sampah, bukan orang-orang yang eh, kere buka. Kalau ada pertanyaan siapakah manusia yang paling terjelek? Ya itu dia. Al-Quran menjelaskan ulai hum Bukan orang yang rupanya jelek, bukan dikatakan jelek, uh, eh, sekulan jelek, bukan. Ternyata orang yang jelek itu ada seperti itu. Itu diantara dalil yang menjelaskan tentang kalau ada tetangga kita wafat, dan dia masih beragama selain Islam, maka tempatnya di neraka. Kita bilang tempatnya di neraka karena dia bukan beragama Islam. Tempatnya di neraka. Ini yang antara dalilnya adalah surah Al-Bayyinah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waladhi nafsu biadi demi jak yang jiwaku ada padanya demi Allah la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummati tidaklah mendengar salah seorang dari umat ini tentang diutusnya aku Yahudiyun wala Nasraniyun Yahudi maupun Nasrani atau apa saja sekarang banyak agama summa yamutu kemudian dia mati wafat. Orang tersebut mendengar, mungkin melihat buku-buku Islam, bahwa dia tahu Rasulullah itu diutus untuk umat Islam. Dia tahu, dia paham. Dan ini pernah dan didakwahkan di mana-mana. Rasulullah adalah seorang manusia yang diutus oleh Allah. Dia tahu, tetapi dia non muslim. Lalu dia mati walam yu'min bima ursiltu bihi dan dia belum beriman dengan apa yang aku diutus dengannya yaitu dia belum masuk agama Islam apa yang dikabarkan oleh Rasulullah illa kana min ashabin nar melainkan dia adalah penghuni neraka jadi nauzubillah kalau ada saudara kita yang kafir baik keluarga kita misalkan murtad, waduh. Ini berbahaya dengan ya karena ancamannya kalau dia mati dan belum masuk agama Islam, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. allah Ini, ini dalilnya dan ini kita harus yakini dengan pasti. Lalu yang seterusnya poin yang berapa? Tujuh ya. Poin yang ketujuh adalah kita harus meyakini bahwa setiap manusia akan mati. Setiap kita, saya, antum, pasti akan mati. Oleh sebab itu, kematian itu kita tidak tahu. Apakah tidak ada yang tahu kematian itu datangnya kapan? Wa ma kana li nafsin illa bi idznillah ajalah. Allah berfirman seperti itu. Dan tidaklah orang yang bernapas akan mati dengan izin Allah. Sesudah dia cukup apa yang Allah rizkikan kepadanya, maka orang tersebut dengan izin Allah dia akan kembali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap kita akan mati. Semuanya. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menganjurkan kepada umatnya aksiru hadimil lazat perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian sering-sering datang ke tempat pemandian mayat saya pernah ke rumah sakit itu diantara murid saya tahfid baru ngobrol jam 2 tabrakan meninggal begitu saya datang ke rumah sakit masya Allah begitu merinding kita melihat keadaan orang tersebut sering-sering datang kita ke tempat pemandian mayat atau kalau ada orang yang meninggal kita ikut mandikan adakan daurah cara memandikan mayat sehingga dengan itu kita akan yang tadinya hati kita keras akan senantiasa ingat kepada Allah Jalla wa'ala. Atau kalau tidak, sering-seringlah kita datang ke pemakaman. Sehingga dengan begitu, melunakkan hati kita datang ziarah. Ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahli dia. Inna insyaallah wikum lahikun. As'alullah alana walakum lakumul afiyah. Datang ke pemakaman-pemakaman. Karena sering-seringnya kita datang ke tempat-tempat tersebut, kita akan merasakan. Begitu kita melihat, wah orang meninggal. Ternyata Allah masih memberikan kita begitu kesempatan hidup. Kita datang ke rumah sakit jiwa. Kita akan merasakan bahwa, wah ternyata begitu nikmatnya kita dalam keadaan sadar. Normal dibandingkan orang yang sakit jiwa. Kita datang ke rumah sakit yang orang sedang parah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesehatan. Sedangkan dia adalah sakit. Dan seterusnya, dan seterusnya. Karena kalau kita tidak sering datang ke tempat itu, bisa saja Allah memberikan kita begitu banyaknya nikmat. Tapi kita tidak tahu bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Makanya Rasulullah menjelaskan ni'matani maububun ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lupa, tidak tahu. As-sehat wal farau, yaitu nikmat waktu sehat dan nikmat waktu luang, waktu kosong. Ini dua nikmat diberikan oleh Allah, tetapi kebanyakan seorang itu tidak paham sehingga dia dilalaikan. Berapa banyak kaum muslimin yang masih nongkrong di pinggir jalan, ngopi-ngopi, ngerokok, nyanyi-nyanyi pinggir jalan. Padahal kata Rasulullah, ketika seseorang itu nongkrong di pinggir jalan, jalan itu mempunyai hak. Jalan itu mempunyai hak. Di antaranya tiga hak jalan. Yang pertama, godil basar, tundukkan pandangan. Tundukkan. Jadi ketika seseorang mau nongkrong di pinggir jalan, dia mesti memenuhi tiga hak jalan. Yang pertama adalah tundukan mata, bukan matanya jelalatan. Ada akhwat lewat digangguin dan seterusnya dan seterusnya. Padahal dia adalah seharusnya tidak seperti itu, menundukkan mata. Yang kedua yaitu menjawab salam. Senanya orang yang jalan itulah yang memberi salam. Begitu jalan, assalamualaikum. Lalu dia jawab, wajib dia menjawab salam. Waalaikumsalam. Lewat lagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Jadi kerjaan kakak tuh? Kalau nongkrong di jalan. Kerjaan kakak. Seratus orang jawab apa mengucapkan salam seratus kali juga dia mengucapkan salam. Yang ketiga, dia menyingkirkan sesuatu dari jalan tersebut atau dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kita lihat di jalan-jalan sekarang sudah banyak namanya wartal, polisi tidur katanya. Padahal polisi tidur di kamar mestinya, ya kan? Ah, kita saja tidur di kamar. Ah, tapi ini adalah bahasa bahasa orang-orang awam katanya polisi tidur. Jadi mengganggu. Padahal iman yang paling tinggi, iman mempunyai 70 cabang. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Dan yang paling rendah itu atul adani terik. Menyingkirkan sesuatu, baik itu paku, kayu apa saja dari jalan, bukan malah membuat penghalang. Bagaimana coba kalau yang lewat itu adalah ibu yang sedang hamil, apalagi gede-gede, polisi tidurnya jebret jebret jebret sampai 10 kali lahiran di situ. Bagaimana kalau yang lewat itu kakek-kakek, nenek-nenek dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah berbahaya, ya kan? Yang kalau mau ditulis di situ bahasa kebut benjol misalkan begitu aja ya kan eh, nggak uh, usah kalau begini menghalang dan ini adalah bagian daripada suuzon seseorang menganggap semuanya yang lewat situ pasti kencang akhirnya dibuat seperti itu ya kan dibuat seperti itu uh, di, padahal bisa jadi ada yang jalannya santai dan seterusnya dan ini pun merusak daripada kendaraan peleknya rusak ketika lewat harus berhenti dulu berarti membuang bensin dan seterusnya dan seterusnya. Ya kan? Ini adalah mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Ada lagi sebentar lagi mungkin atau yang kemarin nih tanggal 1 kaum muslimin banyak yang memasang petasan. Nah, ini padahal bagian juga daripada ketidakbaikan. Petasan adalah mengganggu dan adalah bagian daripada mubazir. Kaum muslimin jangan mengikuti selain kaumnya. Di tanggal satu kita lihat berapa banyak kaum muslimin membakar-bakar petasan. Padahal kalau orang yang normal, kalau dia membeli sesuatu yang dia sukai, pasti sesuatu itu dibawa dan dibawa kemana-mana. Tetapi ketika dia beli petasan, apakah petasan itu dibakar, dibawa gitu? Tidak ya, tidak ada yang seperti itu bahkan dilempar sejauh mungkin. Ini namanya dia sendiri aja takut, bagaimana orang lain? Dalam syariat diajarkan la darara wala dirara. Janganlah kamu memudaratkan diri kamu dan juga orang lain. Mungkin itu uh, di antara uh, delapan poin daripada uh, al-wa'du al-wa'id dan yang kedua. Ini yang pertama. Di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah al-wa'du al-wa'id. Lalu yang kedua, dari hadis yang tadi saya bawakan, ketika seseorang tersebut dimasukkan ke dalam surga atau ke dalam neraka, lalu Allah bertanya, orang tersebut menjawab, La, tidak ya Allah. Wa izzatika. Ah, sini ada kata wa izzatika. Demi jat kemuliaan engkau ya Allah. Ini adalah di antara prinsip pada sunnah wal jamaah. Ketika seorang mukmin bersumpah maka dibolehkan dia bersumpah dengan nama-nama Allah Asmaul Husna dengan nama-nama Asmaul Husna. Ini diperbolehkan. Jadi seseorang bersumpah demi Ar-Rahman, demi Ar-Razak, demi Ar-Rahim, demi Allah dan seterusnya sampai ada berapa Asmaul Husna? Ada berapa? Nah, ya. 99. Dia boleh bersumpah dengan nama salah satu itu. Di hadis tersebut dijelaskan demi kemuliaan kau Nih, ini poin yang pertama. Bolehnya seorang mukmin bersumpah dengan nama nama Allah. Jadi nama-nama Allah banyak ya. Eh, kalau dia bisa dihafal Asmaul Husna boleh. Demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim, demi Al-Aziz, demi Ar-Razak dan seterusnya. Yang kedua, dari perkara sumpah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyraka kafar." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka orang tersebut telah melakukan kesyirikan atau kekafiran. Walaupun para ulama mencarahkan bahwa kekafiran di sini Syiriknya di sini adalah bukan syirik akbar, tetapi aswa, syirik kecil. Tetapi bisa menjadikan kalau apabila dilakukan dengan perbuatan, ditunjukkan dengan perbuatannya, maka bisa masuk ke dalam kesyirikan besar. Seorang mukmin tidak boleh dia bersumpah dengan nama selain nama Allah. Sekalipun dia bersumpah, ada banyak sebagian kaum muslimin yang bersumpah demi Allah dan Rasulnya. Bahaya ini. Kalau dia mau bersumpah demi Allah saja, tidak boleh dia tambahkan demi Rasulnya. Tidak boleh. Ada orang-orang awam yang tidak tahu dianggap demi Allah dan Rasulnya adalah membuat dia itu hujahnya, argumennya itu dapat dipercaya. Padahal dan Rasulnya inilah menyebabkan seseorang menjadi kesirikan atau kekufuran. Nih, perlu direvisi kembali kalau kita lihat ada orang yang menyebutkan seperti itu ketika dia bersumpah demi Allah dan Rasulnya wah salah antum salah jangan menyebutkan itu demi Allah saja nggak boleh pakai Rasulnya ya kan jelaskan dakwahkan seperti itu kalau ini sudah terjadi ini yang kedua yang ketiga Masalah sumpah. Kalau seandainya seseorang itu sudah mengucapkan telanjur, telanjur bahasa, dia karena kejahilannya dan tidak pernah mau ikut taklim, dia mengatakan demi Allah dan Rasulnya, misalkan begitu, ya kan? Dia mengatakan seperti itu di dalam sebuah eh, agar argumen dia itu kuat, agar perkara dia itu mendapatkan dekinan yang kuat, dia mengucapkan sumpah tersebut, ya kan? Lalu kafarat, tebusan dari ucapan orang tersebut yaitu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam payakul orang tersebut harus mengatakan la ilaha illallah wahdah la ilaha illallah wahdah la ilaha illallah wahdah salah sama ras tiga kali jadi ketika seseorang, orang awam, tetangga kita, sahabat, kerabat kita, siapa saja yang mungkin keteroposan, dia mengucapkan demi Allah dan Rasulnya atau demi Allah dan apa ya kan dan seterusnya dia wajib kafaratnya adalah mengucapkan la ilaha illallah wahda tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah yang maha esa saja tiga kali la ilaha illallah wahda la ilaha illallah wahda la ilaha illallah wahda lalu dia menengok ke kiri dan meludah tiga kali lalu dia membaca ta'awuz A'udzubillahi minasyaitonir rajim dan dia tidak mengulanginya kembali. Ini di antara poin ketika seseorang mukmin bersumpah. Ya. Jadi ketika seseorang bersumpah demi anu, demi anu, lalu sumpahnya itu adalah salah dan dia tidak tahu, maka sebagai mukmin yang baik dan sebagai hak seorang mukmin kepada mukminnya yaitu memberikan nasihat dia jelaskan bahwa engkau harus membayar kafaratnya yaitu adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdah tiga kali lalu menengok ke kiri meludah tiga kali dan membaca ta'awuz a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan dia tidak mengulangi perkara tersebut. Lalu selanjutnya, kalau kita sering membaca Al-Quran. Di Al-Quran itu banyak kalimat-kalimat sumpah. Tadi kita masuk ke poin yang kelima, keempat apa kelima ya. Nah ini eh, dari sumpah kita sering lihat, terutama di dalam uh, apa eh, di surah-surah juz amma juz 30. Di situ banyak seperti wadduha demi waktu duha, wal asr demi waktu asar atau demi masa Wasubahi demi waktu subuh atau ada surah yang di dalamnya banyak sumpah ada tujuh sumpah yaitu surah as-sams wasyamsi waduhaha wasyamsi kalau ada waw kosem, pasti isimnya itu adalah haf isimnya itu adalah dia kasrah nggak boleh wasyamsu wasyamsa tapi dibacanya wasyamsi. Nah ini tandanya wawunya ini adalah waw sumpah. Berbeda dengan waw atau dia untuk menggabungkan wa bulan wa bulan. Nah ini menggabungkan maka uh, huruf isimnya ini adalah doma atau seterusnya bisa jadi patah dan seterusnya. Nasab atau mansub. Sedangkan uh, e, waw kosem di sini adalah kasroh. Buktinya wasyamsi wal komari wal laili wan nahari wal laili wan nahari was samai wal ardi wan nafsi tujuh Allah bersumpah ini jadi pertanyaan kita kenapa Allah sendiri bersumpah dengan nama selain Allah dengan nama makhluknya ya kan dalam itu semua kan makhluk demi matahari, demi bulan, demi malam, demi siang, dan seterusnya demi waktu duha, demi waktu subuh. Nah, ini kan semua adalah ciptaan-ciptaan Allah. Kenapa Allah bersumpah dengan ciptaan-ciptaannya? Tidak Allah bersumpah dengan kalimat wallahi gitu ya kan demi Allah ya kan ah, dan seterusnya. Ibnu Hajar Al Asqalani menjelaskan bahwa ulama memberikan dua penjelasan Penjelasan yang pertama, sebenarnya di dalam kalimat tersebut ada kalimat yang dihilangkan, yaitu kalimat Rob. Sebenarnya jadi warabbi duha, misalkan gitu. Demi Robnya waktu duha, nah, demi Robnya waktu asar, demi Robnya yang menciptakan langit, yang menciptakan matahari, yang menciptakan malam, yang menciptakan bulan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nih, ada kalimat Rob yang dihilangkan. Sehingga di dalam sumpah tersebut, seakan-akan waduha, wal fajar, demi waktu fajar, wasubhi, wal asr, syamsi waduha, wal layu, dan seterusnya. Nah, ada kalimat yang dihilangkan, yaitu kalimat Rob. Nah, ini yang dihilangkan. Ini pendapat para ulama, sebagian ulama mengatakan seperti itu. Lalu yang kedua, yang lebih roji daripada uh, apa, pendapat ulama tentang ayat-ayat tersebut adalah memang itulah yang Allah kehendaki. Allah menghendaki seperti itu. Dan Allah tidak ditanya atas apa yang diperbuatnya. Yang ditanya adalah ki, kita yang ditanya. Nah, seperti itu. Eh, mengapa Allah bersumpah dengan makhluk makhluk ciptaannya karena Allah tidak ditanya. Jadi Allah boleh melakukan apa saja karena Allah tidak ditanya. Sedangkan yang ditanya adalah kitalah yang melakukan perbuatan-perbuatan. Kita yang akan ditanya kelak di yaumil Ini ini pendapat yang rajih. Lalu yang selanjutnya adalah mengapa dari hadis Man halafa bighairillah faqad asyraka au kafar. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, nama apa saja? Nabi demi bangsa, demi bapak dan ibuku misalkan, demi jiwa dan ragaku, demi anak dan istri dan seterusnya dan seterusnya, ya kan demi selain Allah dia bersumpah, mengapa orang tersebut faqad asyraka au kafar? menjadi melakukan kesyirikan atau dia itu kafir. Ibnu Hajar al Asqalani menjelaskan sebenarnya orang yang bersumpah itu dia ingin menguatkan perkara yang dilakukannya dengan melakukan sumpah. Jadi dia misalkan melakukan pekerjaan, lalu pekerjaan tersebut sudah selesai dan dia bersumpah saya bersumpah demi Anu. Saya telah melakukan Anu. karena dia itu telah melakukan ingin menguatkan daripada apa yang dilakukannya tadi. Dan dia menjadikan sumpahnya itu sebagai perkara yang diagungkan, yang dibesarkan, yang dijadikan pegangan. Ketika dia bersumpah, demi Allah, saya tidak mencuri. Nah, Perkataan tidak mencuri ini adalah perbuatan yang dia tidak melakukannya dan dia dikuatkan dengan deminya tersebut. Jadi, seseorang yang bersumpah dengan nama selain Allah, misalkan dia bersumpah demi pohon, demi bapak dan ibuku, dia menguatkan nama bapak, dia mengagungkan nama bapak dan ibunya. Inilah yang membuat dia menjadi kesyirikan. Makanya ada jangan sering-sering menonton film-film India. Film India banyak sumpah tuh. Sumpahnya sumpah ini, sumpah itu. Itu merusak sebenarnya. Film-film India. Termasuk ada film yang kartun-kartunnya itu, ya kan. Film-film itu sumpah-sumpahnya itu merusak. Ini dijauhkan. Film-film India, ya kan. Itu banyak sumpahnya kalau anak-anak kita nonton film itu bisa jadi dia, dia mengikuti. Ya kan? Ini daripada perusakan, daripada akhlak dan merusakkan daripada akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dia tidak merusakkan secara langsung tetapi dengan melalui film-film yang dia bersumpah demi bapakku, demi ibuku. Akhirnya orang yang nonton ngikutin, terbawa, terbawa. Ini bahaya, ya kan? Kalau ada film-film seperti itu, kalau bisa dijauhkan, nah, dimatikan, karena ini adalah membawa daripada dampak yang besar, sehingga si anak atau bahkan jangankan anak, orang dewasa pun bisa jadi terbawa. Bisa jadi terbawa. Karena seringnya dia nonton dan gemar, apalagi ada artis yang digemarkan di film tersebut. Dan sudah tercantol, sudah menjadi kedemanannya. Lalu artis tersebut bersumpah dengan nama Anu Anu Anu. Akhirnya diikutilah. Ini berbahaya. Ini bukan figur seorang mukmin. Figur seorang mukmin adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus diikuti. Lalu selanjutnya masih masalah sumpah. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, saya lebih suka mendengar seorang yang bersumpah dengan nama selain Allah, dengan nama Allah dengan nama Allah walaupun dia berdusta. Dibandingkan dengan seseorang yang bersumpah, bersumpah dengan nama selain Allah tetapi dia benar. Nah, ini. Jadi Abdullah bin Mas'ud sebenarnya mengatakan begini, dia tidak menerima bahwa orang yang mengatakan demi Allah tapi dia itu berdusta, tidak menerima. Dia mengakui itu maksiat. Ya kan? Tapi kemaksiatan ini adalah kemaksiatan. Yang Allah bisa mengampuninya karena dia dusta. Tetapi ketika seseorang bersumpah dengan nama selain Allah, walaupun dia benar, maka orang tersebut telah melakukan kesyirikan. Yang mana kalau dia wafat pada saat dia menyebutkan sumpahnya, demi Anu, lalu dia wafat, maka tempatnya di neraka. Ini jauh. Bukan. Walaupun yang pertama adalah seorang mengatakan demi Allah, dia bersumpah tetapi dia tidak jujur. Saya tidak mencuri, misalkan seperti itu. Bahkan dijelaskan di dalam suatu hadis, ada seorang nabi yang pernah melihat dengan mata kepalanya seseorang mencuri. Lalu ditegur, kamu mencuri ya? Tidak, saya demi Allah, saya tidak mencuri. Maka nabi tersebut menjawab wah kalau gitu mata saya mata saya lah yang salah ya kan seperti itu karena apa karena orang tersebut telah mengucapkan kalimat demi Allah nah jadi begitu jauhnya timbangan ketika seseorang menyebutkan apa, demi Allah lalu dia berdusta berbeda dengan orang yang menyebutkan demi selain Allah tetapi dia tidak berdusta maka ancamannya begitu berat timbangannya begitu berat dan yang terakhir, mengenai sumpah. Ketika seseorang bersumpah, lalu sumpahnya tersebut adalah dilanggar, tidak dipenuhi, tetapi sumpahnya ini adalah sumpah yang diperbolehkan di dalam agama. Bukan perkara-perkara yang tidak diharamkan. Jadi misalkan, demi Allah, saya tidak akan makan daging, misalkan. Seorang mengucapkan seperti itu. Demi Allah saya tidak akan makan daging. Padahal daging itu halal. Atau dia demi Allah saya tidak akan lewat ke jalan itu lagi. Ya kan? Saya tidak akan lewat ke jalan itu lagi. Demi Allah, saya tidak akan lewat ke situ lagi. Dia bersumpah seperti itu. Lalu tiba-tiba orang tersebut melanggar sumpahnya. Melanggar sumpahnya dia melewati jalur tersebut atau dia memakan daging tersebut atau bagi para atasan-atasan yang ketika diangkat menjadi pejabat apapun pejabatnya dia disumpah demi Allah misalkan saya tidak akan korupsi saya akan jujur saya akan adil saya akan begini-begini ternyata begitu jadi yang ada misalkan misalkan Ambil ini, ambil ini. Berarti sesuai dengan janjinya kakak? Sesuai dengan sumpahnya tidak? Padahal dia melakukan sumpah demi Allah. Demi Allah, di, disumpah. Begitu menjadi apa saja. Jadi RT, jadi RW, jadi lurah dan seterusnya disumpah. Dia tidak akan begini, begini, begini, begini, begini. Ternyata dari maklumat yang di sumpah tersebut yang dikabarkan kepada halayak banyak masyarakat banyak dilanggarnya. Dia korupsi, dia tidak sesuai dengan apa yang disumpahnya, dia begini, begini, begini. Maka kafarotnya berbeda dengan sumpah yang orang ketika yang tadi yang pertama ya kalau orang bersumpah dengan nama selain Allah kafarotnya adalah mengucapkan la ilaha illallah wahda tiga kali lalu dia itu merudah ke sebelah kiri dan dia membaca ta'awuz. Ini kafarat bagi orang yang bersumpah dengan nama selain Allah. Tetapi ketika dia bersumpah dengan nama Allah, lalu sumpahnya itu dilanggar, tidak dipenuhi, ya kan? Tidak dipenuhi. Maka Al-Qur'an menjelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 89 لا يؤاخذكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم Allah tidak menghukum orang-orang yang bersumpah dengan tidak disengaja. Ada yang bersumpah itu tidak disengaja. Jadi dia itu dipaksa, lalu dia mau tidak mau dia bersumpah. Ya, demi Allah saya begini-begini. Karena dia itu dipaksa. Tidak sengaja karena dipaksa. Allah tidak menghukum orang tersebut karena dia dipaksa. Dia dipaksa suruh bersumpah, lalu disumpah. Atau dia bersumpah dalam keadaan ngigau. Dia lagi tidur, bangun dalam keadaan belum sadar, dia bersumpah, demi Allah, saya tidak begini dan begini begini. Nah, padahal dalam keadaan tidak sadar. La Allah billaghwi fi aimanikum. Nah, orang tersebut tidak dihukum oleh Allah dengan sumpahnya yang tidak disengaja. Walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Akan tetapi Allah menghukum orang-orang yang bersumpah yang memang dengan sengaja dan dalam keadaan normal, dalam keadaan benar-benar dia tahu apa yang disumpahnya itu dia tahu, dia paham. Dia paham. Dia bersumpah begini A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya, dia paham. Paham benar dan dia tahu dan dia sadar dan dia bisa menjalani apa yang dia sumpah tersebut. Lalu orang tersebut melanggarnya, Fakaffaratuhu it'amu asharati masakin. Maka kafaratnya adalah dia memberi makan sepuluh orang miskin min ausati ma tathimuna akhlikum. Sebagaimana dia memberikan makan keluarganya. Jadi kalau dia makan satu hari, misalkan nominalnya seratus ribu, misalkan satu hari makannya 100 ribu. Dia kasih makan 10 orang miskin, satu orangnya 100 ribu, berarti 1 juta. Dia kasih. Ini kalau dia melanggar sumpahnya. Tapi kalau dia melanggar sumpahnya misalkan tidak korupsi, maka dia korupsi dia mesti kembalikan dulu uangnya lalu dia membayar kafaratnya gitu ya kan nah, membayar uang yang dikorupsinya dikembalikan lalu dia membayar kafaratnya kafaratnya ini yang pertama ada tiga pilihan. Ini yang pertama, yaitu adalah dia memberikan sepuluh makan orang-orang miskin seperti min ausati matut imuna ahlikum. Seperti dia memberi makan keluarganya. Jadi keluarganya kalau satu hari dia kasih makan 50 ribu, 50 ribu dia keluarkan untuk satu orang miskin. Sedangkan di sini adalah dia harus mengeluarkan wa it'amu asharati masakin sepuluh orang-orang miskin. Kan? Ini yang pertama. Lalu kalau tidak bisa, Opsi kedua, dia memberikan pakaian. Nah, pakaian juga begitu. Kan? Dia berikan sepuluh orang miskin dengan pakaian yang biasa dia pakai. Dia pakai pakaian harga sekian, sekian. Dia berikan. Nah, kalau itu juga dia tidak punya, autahriru rokobah atau dia memerdekakan budak. Yang ketiga, opsi pilihan daripada kafarat orang yang telah bersumpah, ya kan? Siapa saja yang telah bersumpah eh, tidak akan melakukan ini dan itu, tapi dalam perkara yang halal, perkaranya yang baik, lalu dia tidak melakukan ini dan itu, maka dia mengeluarkan tadi memberi makan. Yang kedua adalah memberi pakaian. Kalau ini juga nggak bisa, maka opsi yang ketiga adalah dia eh, membebaskan budak. Lalu opsi yang terakhir, kalau ini tidak tidak bisa beri makan, waduh makan sehari-hari aja pas-pasan, ya kan? Beri pakaian, pakaian aja boleh minjem misalkan, ya kan? Budak, apalagi budak, zaman sekarang tidak ada budak, yang ada perilaku budak ada. Ya kan? Tapi budaknya secara zohir seperti di zaman Rasul tidak ada lagi sekarang ya kan? Nah, seperti itu. Jadi uh, tidak ada lagi waduh. Gimana? Nah, opsi yang ketiga yaitu amalam yajid fasyamu satu ayam Dalika kafaratu aimanikum ida halaftum. Nah, jadi opsi yang ketiga itu adalah opsi yang keempat itu adalah dia saum salah tiga hari ayat tiga hari berturut-turut. Ada sebagian ulama boleh dia itu puasanya tidak berturut-turut. Jadi puasa tiga hari. Kan? Misalkan Senin, Selasa, Rabu. Kalau tidak sanggup, Senin, Selasa nggak puasa, Rabu puasa, nanti Kamis puasa atau hari seterusnya. Pokoknya tiga hari puasa berturut-turut. Dari kafaratu aimanikum idha halaftum. Itulah kafarat bagi orang yang telah melanggar sumpahnya apabila dia bersumpah. Nah ini adalah kafarat ketika seseorang bersumpah lalu dia langgar. Ya kan? Mungkin ini telah terjadi ya kan di dalam kehidupan kita atau kehidupan masyarakat kaum muslimin yang dia itu tidak paham. Jadi ketika dia itu bersumpah dengan perkara yang memang perkara itu adalah diperbolehkan, lalu sumpahnya itu dilanggar, dia menganggap biasa-biasa saja, ya kan? Padahal di dalam syariat dinul Islam diajarkan ketika seseorang itu bersumpah, maka Ah, dia harus memenuhinya. Ya kan? Uh, ketika dia tidak bisa memenuhinya, maka dia terkena kafarat daripada sumpah tersebut, yaitu adalah yang pertama memberikan makan 10 orang miskin seperti dia memberi makan keluarganya kalau tidak bisa au kiswatuhum dia memberikan pakaian atau kalau tidak bisa juga au tahriru rokobah dia membebaskan budak atau kalau tidak bisa juga, maka yang keempat adalah berpuasa selama tiga hari, baik dia berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Ini urutan yang benar. Jangan kita mengambil urutan yang terakhir saja. Ketika kita sanggup memberi makan orang miskin, lalu ah saya puasa aja deh. Ya kan? Wah begitu disumpah, misalkan menjadi RT, jangan begini misalkan, jangan begini, lalu itu dilanggar. Wah saya melanggar janji saya. Oh, gitu. Kalau kita, kalau kita saya puasa aja. Padahal dia bisa memberi sepuluh makan orang miskin. Ini adalah salah, keliru. Tetapi dia harus mengikuti urutan-urutan daripada kafarat tersebut. Sehingga apa yang telah disumpahkannya adalah terbebaskan eh, dari janji yang telah diucapkannya. Yaitu demi Allah dan seterusnya. Ini adalah mengenai masalah yang kedua yaitu adalah uh, sumpah. Nah, ini uh, di pagi hari ini uh, mungkin itu saja dari dua poin uh, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama yaitu adalah al-wa'du al-wa'id yang mana adalah al-wa'du uh, argumen, dalil-dalil, hujah dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah yang menjelaskan tentang janji-janji Allah yaitu adalah surga surganya kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya sampai melihat Allah dan al-wa'id adalah janji-janji Allah tentang ancaman-ancaman bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dimulai dari penderitaan di dunia hingga alam kubur dan masuk ke dalam neraka jahanam dan hingga penderitaan yang begitu dahsyat yaitu adalah dia tidak melihat Allah Jalla wa'ala. Dan yang kedua adalah prinsip Allah sunnah wal jamaah yaitu adalah dia bersumpah dengan nama Allah Jalla wa'ala. Mungkin itu saja ya uh, kajian kali ini sebagai badal daripada Ustaz Abu uh, Mungkin itu. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan yang sudah masuk? InsyaAllah kalau saya bisa jawab, saya jawab. Ini yang masuk sudah banyak. Saya akan bacakan dulu sedikit. Ustaz, bismillah. Mohon penjelasan hubungan antara ibadah yang dilakukan oleh hambanya hanya mengharap pahala, sedang surga adalah keriduan Allah. Lalu bagaimana hambanya yang selalu berusaha memperbanyak amalan-amalan sunnah atau hanya orang sebatas menjalankan yang wajib-wajib saja. antara ibadah yang dilakukan oleh hambanya hanya mengharap pahala. Nah, ya. Memang seorang muslim ketika beribadah dia mengharapkan ridha Allah dan pahala adalah bagian daripada janji-janji Allah. Lalu apa? Seharusnya adalah kaum muslimin itu adalah pastabikul khairat berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Dan kebaikannya ini bukannya kebaikan yang tanpa dalil, yang mengikuti orang banyak, yang mengikuti pikiran dan hatinya itu baik, bukan. Tetapi yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu. Lakukan itu, lalu kita Fattakullah mastata'atum. Bertakwa kepada Allah semampu kita. Seperti itu. Jadi bukan kita melakukan kebaikan, tetapi kebaikannya itu adalah eh, kebaikan-kebaikan uh, yang tidak ada dalilnya. Kan? Apalagi sekarang kita mungkin sering mendengar ya di musola-musola kalau sore itu banyak yang baca solawat, banyak yang baca solawat, solawatnya nggak jelas dari mana dari mana, ya kan? Bahkan nyanyian-nyanyian sampai nyanyian-nyanyian dangdut pun menjadi solawat, Ya kan? iwak iwak peye itu jadi salawat. nah Masya Allah, ya cuma diganti-ganti nadanya dengan nada ini, nada itu. Padahal sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Dia menganggap itu baik. Dia menganggap itu ibadah. Ya kan? Padahal ada dalil yang jelas. Man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu bahwa rat. Ya kan? Barang siapa yang mengada-ngada di dalam sebuah ibadah yang tidak ada ajarannya di dalam agama kami ini, maka tertolak. Capek, teriak-teriakan, ah, pakai speaker, mie kemana-mana, suaranya menggema kemana-mana, mengganggu orang yang sedang aktivitas, mengganggu konsentrasi orang ya kan? dengan dengan uh, ininya apa bacaan selawat. Mereka menganggap itu selawat baik, bagus, ya kan diajarkan. Dan saya pernah baca bukunya, eh, baca buku itu. Waduh, kata saya ini sumbernya dari mana ini? Bahaya ini Ya kan? Nah, tapi dianggapnya itu adalah bagian ibadah. Nah, padahal ini adalah bukan ibadah. Atau dia mengikuti orang banyak, ya kan? Mengikuti orang banyak. Orang banyak melakukan itu, diikuti. Ternyata itu belum tentu benar, ya kan? Eh, kecuali perkara tersebut adalah benar. Ustaz, bagaimana penjelasan terkait ayat Al-Quran yang berisi tentang masuk surga karena amal-amal yang dikerjakan. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Ya. Eh, lalu yang kedua Ustaz bagaimana dengan ucapan insya Allah apakah termasuk sumpah menepati janji kalau melanggar bagaimana? Nah ini eh, ada dua pertanyaan. Uh, Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Dengan masuklah surga dengan dengan masuklah surga dengan apa-apa yang telah engkau perbuat. Nah ini terkait adalah dengan amalan yang ikhlas. Yang kedua adalah ittiba, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi amalan apapun yang kita lakukan, yang pertama adalah memang ada dua hadis sebenarnya hadis ini dua ini sudah cukup. Yang pertama innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amankan hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man di dunia li dunya yusibuha aw imratin yankiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, hadis ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang batin. Batin. Perkara-perkara yang tidak terlihat. Ibadah itu apa sih? Definisi ibadah siapa yang tahu coba? Al ibadatu ismun jami'un kulli ma yuhibbuhu Allahu, wa yardahu min a'malihim wa aqwalihim ya kan az-zahira wal batin nah jadi ibadah itu adalah semua nama semua perbuatan yang diridhoi oleh Allah perkataan maupun perbuatan yang zahir yang nampak maupun yang tersembunyi Hadis innamal a'malu binniyat ini membatasi seseorang melakukan amalan-amalan yang batin yang tidak terlihat. Nah, jadi diniatkan, kan? diniatkan. Kadang seseorang melakukan sholat saja, kita sholat nih, juhur, patrokal. Pertama mungkin begitu kita takbir, kita ikhlaskan Allah dengan diantaranya bacaannya kita perhatikan sampai kita paham. Begitu ruku, teringatlah perkara-perkara dunia. Wah, ingat ini, ingat itu, ingat ini. Sehingga bacaan yang kita baca kita kagak tahu ya kan hanya sekedar kumat kami di mulut saja ya kan uh, ah, rokat kedua rokat ketiga, lalu sujud itidal dan seterusnya sampai kita bangun di rokat yang kedua kita ingat lagi kepada Allah begitu begitu begitu seterusnya memang sholatnya tidak batal ya kan nah tapi bagaimana di penghujung sholat tersebut ya kan? di penghujungnya apakah di penghujungnya dia ditutup dengan keikhlasan karena Allah atau masih terlena dengan perkara-perkara dunianya tadi, ya kan? Sehingga ada hadis yang menjelaskan bahwa sholat seseorang itu dia bisa mendapatkan seperdelapannya, seperdua belasnya, sepersepuluhnya dan sampai seperdua sholat karena pengaruh daripada batinianya, pengaruh daripada keikhlasan seseorang tersebut. Ini tidak bisa ada yang tahu, yang tahu hanya kita dan Allah, ya kan? Yang tahu karena kita bisa minus keikhlasan kita. Ketika kita sholat terus kita ikhlaskan diri kita sampai begitu atau di di tengah-tengah rokaat tersebut kita lupa kepada Allah lalu begitu di penghujungnya kita kembali lagi mengikhlaskan amalan tersebut hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Lalu yang kedua, yaitu yang tadi, man ahdasa amrina. Ini membatasi daripada amalan-amalan zahir. Kalau tadi membatasi amalan-amalan batin. Sedangkan yang kedua adalah membatasi amalan-amalan zahir. Nah, seperti itu. Lalu yang eh, ini pertanyaan yang pertama yaitu adalah tentang masuknya seorang itu ya kan surga dengan amal-amalannya yaitu dengan ikhlas dan ittiba. Dan itu pun apa dengan rahmat Allah Jalla wa ala. Lalu yang kedua bagaimana dengan ucapan insya Allah? Apakah termasuk sumpah? Insya Allah di sini adalah seseorang ini mengucapkan ketika seperti misalkan dijelaskan oleh para ulama ketika seseorang itu ditanya seseorang itu ditanya apakah kamu muslim maka dia jawab ya saya muslim ya saya muslim jawabannya mesti ya pasti ya kan uh, saya muslim tetapi ketika ditanya apakah kamu itu mukmin maka jawaban dia, dia tidak boleh menjawab, ya saya mukmin, tidak. Insya Allah, ya kan, saya mukmin. Di sini kalimat insya Allah ini adalah kalimat doa yang kita meminta kepada Allah agar kita ini diberikan keistiqomah di dalam kemukminan, kemukminan tersebut. Karena tidak menutup kemungkinan kita bisa tergoda oleh apa godaan-godaan iblis. Bayangkan, iblis itu mengganggu dari zaman Nabi Adam hingga sekarang. Begitu mahirnya iblis. Makanya pernah ada kisah waktu saya masih di MU itu guru-guru saya pernah menjelaskan waktu di saya pesantren di Demak dijelaskan ada seorang yang dia itu katanya ini cerita orang-orang NU nih, ya kan? Uh, tapi ada pelajaran juga yang berharga di situ. Uh, katanya ada seorang yang pagi-pagi didatangi oleh iblis yang menyerupai manusia. Lalu iblis itu membawa uang yang banyak, membawa harta yang banyak. Lalu orang tersebut diajak sehingga pagi-pagi begitu ajan subuh orang tersebut lupa melakukan sholat subuh dengan adanya harta yang banyak. Terus dibawa sampai juhur. Juhur. Begitu juhur, dia lupa dengan waktu juhur. Dia tidak melakukan sholat juhur. Lalu, kenapa dia tidak melakukannya? Karena dibawa dengan diiming-iming dengan harta yang banyak. Hingga hasar juga demikian. Hingga maghrib dan isya terakhir dia dibawa ke tempat diskotik misalkan. Dia mabuk-mabukan di sana. Sehingga begitu mabuk, orang tersebut dibawa dinaikkan ke dalam taksi oleh si iblis tadi, si iblis tadi pergi. Lalu iblis tadi ditanya, kok kenapa kamu tidak nemenin dia? Wah, kata iblis, saya ini iblis. Ya, kenapa emangnya? Kan kamu dari pagi sampai sore sudah apa menggoda orang tersebut. Ya, saya menggoda orang tersebut. Kata dia. Cuma saya melakukan kesalahan saja sekali Gara-gara wa idkulna lil malaikat isjudu li Adam apa sajadu illa iblis. Saya diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Saya tidak mau sampai hari ini saya dilaknat oleh Allah. Ini si pulang satu hari lima kali ninggalin sholat. Seperti apa dia dilaknatnya kata iblis. Nah ini cerita orang NU. Ya kan? Waktu saya pesantren di uh, Demak dulu. Ya kan? Nah ini dia bilang begitu. Bagaimana orang yang satu hari lima kali ninggalin sholat seperti apa? Iblis aja kabur, takut. Ya kan? Karena apa eh, dia dilantaknya seperti apa nah seperti itu jadi uh, orang mengucapkan insya Allah adalah doa supaya dia itu adalah apa uh, diberikan kemudahan oleh Allah tetapi jangan insya Allahnya insya Allah pasaran yang kita tahu di zaman sekarang orang sepertinya mengucapkan insya Allah itu mudah saja ya kan Begitu dia janji, besoknya insya Allah. Eh, padahal dia kagak mau ngerjain dengan insya Allahnya itu. Ya kan? Nah, berarti dengan amalan yang dia dengan ucapannya itu adalah dia perbuatan sebenarnya. Lalu dengan niatnya yang ada di dalam hati adalah pembatasan dirinya dia itu telah berdusta, ya kan? Seperti itu dan dia adalah termasuk berdusta, ya kan? Eh, ini adalah tidak termasuk sumpah sebenarnya, tapi dia adalah berdosa. Tetapi kecuali kalau dia sudah memang benar-benar berjanji, dia kan? Iya dah, saya sudah berjanji lalu dia mengucapkan demi Allah, nah barulah dia termasuk dalam kafarat uh, dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam mempelajari akidah, kitab apa saja yang perlu dipelajari dari yang paling ringkas sampai tingkat lanjut. Wah, banyak sekali eh, kitab-kitab uh, akidah lalu Sunnah wal Jamaah. kan? Banyak sekali kitab-kitabnya ya. Uh, banyak. Ada usul salasa yang paling ringan aja itu dan sudah banyak diterjemahkan kalau perlu dihafal kan ada matan ya kan matan itu adalah dasar-dasar makanya di pesantren-pesantren itu eh, biasanya kalau anak-anak begitu masuk disuruh ngapal matan-matan dulu misalkan matan ajrumiyah kalau bahasa Arab lalu matan usul salasa ya kan e, matan itu adalah rumus-rumus ya kan e, matan Tuhfatul Atfal. Nah, ini buat tajwid. Nah, ini matan-matan ini dihafal. Ya kan, dihafal. Walaupun nanti ada disarahkan. Ya kan, misalkan eh, itu cuma sedikit lalu disarahkan seperti apa. Nah, usul salasa di situ insya Allah sudah uh, yang mendasar dan itu adalah bagus. Nanti banyak juga. Ada juga kitab yang mudah dipahami dan uh, banyak yaitu adalah Eh, Sarah Akidah Akidah sunnah Wal Jamaah yang ditulis oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Nah ini juga bagus, ya kan? Kitab ini bagus dipelajari oleh kaum mukminin yang baru mendasar, ya kan? Boleh dipelajari dan ditelaah lagi, ya kan? Uh, kitab tersebut adalah bagus nanti. Kalau mau memperdalam banyak kitab-kitab tentang masalah akidah al-sunnah Wal Jamaah. Wallahu a'lam Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, Assalamualaikum. Bagaimana cara mengatasi hati yang terlalu sensitif dan selalu hanyut dalam kesedihan. Apakah ini termasuk salah satu bentuk was-was syaitan kurang bisa menerima takdir Allah? Jadi hati para ulama membagi menjadi tiga. Ada hati yang mati, yaitu hati hati orang kafir. Innaladina kafaru sawaun alaihim tahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim. Nah, nih hati-hati mereka sudah ditutup. Hati-hati orang kafir. Ya kan? Sulit diberikan hidayah. Lalu ada yang kedua yaitu hati yang sakit. Fi qulubihim marad. Dalam Al-Qur'an bahasanya gitu. Hati mereka itu sakit. Sakit karena apa? Karena dua perkara. Yang pertama adalah subuhat subuhat, yang kedua adalah syahwat. Nah ini karena banyaknya perkara ini sehingga hatinya sakit. Selalu melihat, terutama mata. Makanya di dalam kitab Ad-Dawa wa dijelaskan di situ oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di antara perkara masuknya maksiat di anggota tubuh manusia adalah mata. Mata. Karena dari mata Seorang akan melihat begini dan begini terus, ya kan? Dan terus makanya mata itu jangan jelalatan, ya kan? Mata jangan jelalatan, ya kan? Ah, nah ini ini bahaya mata. Jadi ah, ketika dia melihat, lalu bisa jadi dia juga mendengar, ya kan? Nah ah, lalu dimasukkan ke dalam hati, ya kan? Karena manusia itu diberikan di dalam Al-Quran dijelaskan diberikan modal oleh Allah tiga, ya kan? Wallahu akhrajakum fi butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak tahu sama sekali, dalam keadaan bodoh, jahil dan seterusnya. Tidak ada yang tahu begitu lahir bayi, tidak ada yang tahu. Lalu Allah kasih modal tiga. ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Allah beri dia pendengaran, penglihatan dan hati. Dari melihat, mendengar, dan dimasukkan ke hati. Sehingga kalau dia banyak mendengar subuhat, banyak melakukan syahwat, maka hatinya akan sakit. Sehingga kadang dia melakukan sholat lagi rajin, kadang kagak rajin, mut-mutan begitu. Kan? Karena hatinya sakit. Ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu adalah hati yang sehat. Yaitu hatinya orang-orang yang senantiasa dia itu memanage, ya kan? Dia seni, sering berzikir kepada Allah, ya kan? Mengingat Allah, mempelajari daripada apa-apa yang diperintahkan Allah dan menjalani sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah Ah, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang mana yang pada suatu hari tidak lagi bermanfaat. Harta wala banun dan keturunan illa man atallaha biqalbin salim. Nah, kecuali orang yang datang kepada Allah menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, yang senantiasa mengingat Allah, mentauhidkan Allah dan seterusnya. Lalu tentang masalah bagaimana untuk mengatasi hati yang terlalu sensitif, yaitu adalah diantaranya berdoa kepada Allah. Karena hati seseorang itu ada di antara jari jemari Allah. Oleh sebab itu, berdoalah kepada Allah. Hati itu seperti air yang mendidih. Yang dari bawah naik ke atas, dari atas turun ke bawah, dan seterusnya. Kadang kita melihat, mendengar, lalu tiba-tiba berubahlah pendirian kita. Tadinya pendirian kita A, berubah jadi B, C, dan seterusnya. Ya kan? Oleh sebab itu, yang terpenting, pendirian kita, hati kita itu komitmen di atas dinul Islam. Dan Rasulullah sering mengajarkan dan berdoa, Ya mukallibal kulu, sabit kalbi ala dini. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala ta'atik. Nah, ini diperbanyak sambil berjalan. Ya muqallibal qulub, ya Allah yang membulak-balikan hati. Kan? Tetapkanlah hatiku ya kan, di atas agamamu. Ya Allah yang membulak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan engkau ya Allah. Nah ini diperbanyak setiap kita jalan, dimanapun kita jalan, nggak usah dihitung, nggak usah dihitung pakai tangan atau apa terus kalau dihitung pun untuk apa coba? Ya kan kalau kita berzikir dihitung pun untuk apa? Kalau yang tidak ada dasar untuk menghitungnya. Begitu wallahu alam Ada pertanyaan? Ketika seorang kafir dia melakukan perbuatan baik, banyak memberi kepada orang miskin dan bagaimana? Maka apa yang dia dapat? Orang kafir banyak memberikan maka itu akan diberikannya di dunia itu akan diberikannya lagi di dunia. Jadi ketika dia melakukan bersedekah ke masjid, bersedekah memberikan kepada orang-orang miskin, orang mukmin, walaupun dia kafir, ya kan, Allah akan menggantikan itu di dunia. Sampai sekalipun dia melakukan lalu ada kebaikan-kebaikan yang belum dibalas ketika dia hidup menjelang wafatnya Allah berikan dia kebaikan sampai dia meninggal dalam keadaan sepertinya baik-baik saja. Ya kan? Jadi meninggalnya enak gitu ya kan nggak ada yang nggak melotot ya kan nggak ngelel ya kan eh, nggak apa kadang orang mukmin ada yang meninggalnya melotot teriak-teriak dan ini dan seterusnya ya kan tetapi ini Allah berikan kemudahan Allah berikan kemudahan dari apa dari apa yang dia lakukan selama di dunia tetapi bagaimana di akhiratnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan yaitu wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Jadi orang-orang kafir itu kelak di yaumil kiamah ditunjukkan oleh Allah ini amalan kamu nih. Kamu memberi makan sipulan, sipulan, sipulan. Lalu dilemparkan amalan tersebut. al-nahu haba mangsura. Amalan tersebut hancur seperti debu yang bertebangan. Seperti itu. Jadi di sana tidak ada lagi hisap orang kafir, ya kan? Tidak dihisap lagi. Jadi ditunjukkan seperti itu, lalu dilemparkan. Makanya orang kafir begitu melihat Wayakulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Surah Al-Bainah ayat terakhir ya. Begitu dia melihat dahsyatnya siksaan, para ulama sebagian mengatakan seperti itu penafsirannya di dalam Ibnu Katsir rahimahullah, begitu diunjukkan dahsyatnya siksaan di api neraka, lalu dia kaget. Yang kedua adalah ditunjukkan ketika binatang-binatang yang sampai tanduknya patah, dia minta kisas Lalu diberikan hukuman di situ, selesai binatang itu menjadi tanah. Lalu orang kafir mengatakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Waduh, kata orang kafir, seandainya dulu saya ini adalah menjadi tanah. Karena tanah itu adalah tidak dihisab. Ya kan? Tanah itu tidak ditanya dan tidak masuk ke neraka atau ke surga. Ya kan? Nah, dia mengatakan seperti itu. Ya kan? Orang-orang kafir. Nah, kalau di dunia silakan saja. Mungkin dia memberikan kebaikan, dia akan uh, mendapatkan lagi kebaikan tersebut. Allah a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bolehkah menikahkan secara siri terhadap anak kita yang keduanya masih kuliah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi keduanya berkomitmen untuk tinggal bersama sampai lulus kuliah. Ya, nikah siri di sini maksudnya gimana nih nikah di siri di sini? Kalau nikah siri di sini maksudnya adalah dia nikah lalu walinya ada. Jadi sebenarnya nikah itu mudah. Dulu waktu saya nikah, saya ngajar di pesantren Al Isra di Ustaz Ahmad Rafi saya ngajar di sana, lalu saya dapat akhwatnya di sana. Saya datengin walinya. Saya mau nikah sama anak bapak. Oh iya, mana ininya, mas kawinnya? Nih saya bawa. Ya udah, saksinya mana? Saya bawa teman dua orang. Ya dari saya satu orang deh, deh. Orang. Udah saya nikahkan anak saya dengan anu dengan antum ini ini. Udah jadi begitu mudah. Ya kan? Lalu kita walimahan, panggil orang sekitar situ, ayo kita makan-makan. Saya sudah baru nikahan. Itu begitu saja. Enggak repot. Oh, Lalu setelah itu barulah saya datang ke KUA di Mangga Dua karena rumah saya di sana Pasar Baru. Saya datang ke Mangga Dua, saya datang saya sudah nikah, saya minta buatin surat nikah, dibuatin di sana. Cuman 75 ribu. Iya, <laughs> nggak, eh, nggak mahal, nggak sampai juta-jutaan ya kan. Eh, saya datang ke Pak, kalau datang ke rumah 125 ribu. Kalau di sini 75 ribu. Ya saya udah nikah, saya cuma mau buat kartunya saja. Saya bilang, oh ya 75 ribu. Tapi kalau mau dicepat nambahin 25 ribu. Ya, saya mau minta 10 hari ke berapa hari. Yang penting bikin kartunya sudah jadi. Dibikin 10 hari. Kalau mau satu hari, saya mesti minta tanda tangan camat dulu. 25 ribu bang Aduh, oke terserah deh. Pokoknya saya bikinin, ya, saya bilang, bikinin jadi 10 hari nggak masalah. Nih, Udah beres. Ya mudah, mudah. Nggak susah, kamu mesti punya ini, punya itu. Kagak. Jadi begitu, ini pun menghilangkan kemaksiatan. Coba kita lihat. Anak-anak sekolah, jalan berdua-dua. Ini kayak suami istri. Maksiat itu. Kita amal marut nahi munkarnya di mana? Berani gak kita bilang, eh kamu maksiat nih? Ada gak yang berani bilang begitu? Ya kan? Kamu maksiat. Ya kan? Sebagai orang tua yang baik, kalau kamu sudah suka sama dia, panggil dia. Biar saya nikahkan kamu sama dia. Ya kan? Iya. Eh, dan jangan takut, Allah memberikan kekayaan nanti. Mudah. Jadi bukannya mesti datang KUA dulu, ya kan? Datang ini dulu, datang. Bahkan saya pernah ngisi khutbah nikah, kua ini sampai sempat marah-marah karena dia tidak ngapa-ngapain, dia bengong aja. Enggak ngapa-ngapain. Waduh, begitu tanda tangan mana? Akhwatnya, akhwatnya di sana, tanda tangan sana, ini tanda tangan sini. Lah, saya ngapain dong kata dia. saya nggak ngapa. Ya tugas bapak, bapak cuma mencatat aja. Saya bilang kan. Nah, jadi eh, begini, oh begitu ya. Kata dia iya. Nah, jadi bukan. Dan yang kedua, ada perkara yang munkar, yaitu baca syahadat di situ. Orang mau nikah baca syahadat. Emang mau masuk Islam dia, ya kan? Iya syahadat itu dibaca ketika sholat ada doa-doa tertentu yang membaca syahadat seperti doa selesai wudhu, ya kan dibaca syahadat. Ini mau nikah, kita baca istighfar doa astagfirullah, astagfirullah baru asyhadu alla ilaha illallah. Akhirnya orangnya udah grogi begitu, salaman salah lagi, salah lagi. Dan ketika ijab kabul itu di antara rukun nikah itu cuma dua ijab dan kabul. Ijab itu seorang wali menyerahkan. Jadi selama kecil anak akwatnya itu dipelihara sama dia dipelihara. Nah ketika dia ijab, dia menyerahkan. Nih, bahasa kasarnya gitu. Nih, saya serahin anak saya nih. Urusin dia sama situ. Nah, gitu bahasa kasarnya ya kan. cuma saya nikahkan gitu. Nah, ya kan. Eh, nah, seperti itu bahasa kasarnya. Saya urusin anak saya nih seperti itu. Nah, dia kabul menerima. Ya, saya nikahkan anak bapak. Dan itu pun gak mesti langsung Wah, wah, nggak mesti dalam satu tempat begitu. Ya kan? Nggak mesti walau itu udah satu begitu dia mengucapkan walaupun dia ya saya nikahkan anak bapak dengan mas kawin yang tadi disebutin misalkan gitu aja ringkas ya kan? yang tadi telah disebutkan oleh bapak ya kan nah udah baru kita jabat tangan nah, nggak usah langsung atau dalam itu nggak kan selama ini kayaknya dipersulit ya kan Wah, kurang pas, ulang lagi, ya ulang lagi, ulang lagi. Wah, kayaknya ribet banget. Ya kan ribet. Padahal itu bukan begitu. Ya kan? Begitu dia bilang saya nikahkan anak saya dengan antum si pula eh, ini ini dengan mas kawin. Ya, saya terima. Saya terima doang udah jadi. Kamu penting udah ada saksi dua. Ya, saya terima nikahnya anak bapak dengan mas kawin yang tadi disebutin. Baru salaman. Tek. Ya kan? Ah, udah jadi. Walaupun kalimatnya udah selesai. Set, atau oh, udah lama dia salaman, itu jadi. Jadi. Ya kan? Kalau masalah akhirat jadi, itu namanya nikah siri jadi, ya kan? Tapi masalah dunia perlu dicatat. Ya kan? Perlu ada agendanya. Ya kan? Namanya buku nikah. Ya kan? Karena kalau nggak dibilang oh tuh katanya istri simpanan, istri apa ya kan? Jadi fitnah di mana-mana, ya kan? Itu cuma pencatatan sipil loh dicatat. Jadi begitu dia nikah datang ke KUA bilang saya udah nikah. Eh, makanya perlu juga begitu nikah siri itu ada saksi bikin surat surat tertulis asal ini aja tulis tulisan gitu datengin ke KUA nih saya udah nikah tanda buktinya nih sama seperti saya dulu begitu eh, saya nikah saya bawa bukti buktinya saya masukin ke KUA di pecah kulit eh, bangga dua saya ke sana nih saya bawa lalu dibuatin nama dia mudah ya kan? Enggak sulit. Jadi seperti itu. Jadi buat e, nikah siri itu nah ketika dia nikah siri sama dengan nikah yang tulis-tulis itu. Tanggung jawabnya sama. Jadi nggak ada perbedaannya. Cuman perbedaannya seperti itu aja, ya kan? Dia tidak tertu tertulis, ya tertulis di apa? E, di catatan sipil. Jadi dia itu tidak tertulis. Cuman itu saja. Dan itu membuat dia itu sulit ketika membuat sesuatu Misalkan membuat anu mesti ada kakak, ya kan? Mesti ada kartu e, keluarga dan seterusnya seterusnya itu yang itu adalah dibuat dengan surat nikah. Nah, seperti itu makanya e, boleh nikah siri, ya kan? Dan bahkan kalau memang sudah benar-benar dia sanggup, tanyakan, kamu sanggup tanggung jawab membawa anak saya ke jalan yang benar, mengikuti sunnah Rasulullah? Ya, saya sanggup. Udah, serahkan. Kan, nikahkan. Jangan sulit, jangan dipersulit, ya kan? Uh, mas kawinnya pun jangan diperberat, ya kan? Jangan minta ini, minta itu, ya kan? Sehingga si suami itu adalah menjadi kerepotan. Nah, seperti itu, Allah alam biswa. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya bagi wanita bertakziah dari mulai memandikan sampai proses penguburan? Mohon penjelasannya takziah bagi akhwat memang sunnah juga, ya kan? sunnah mendatangkan takziah, mendatangkan lalu mengucapkan ucapan-ucapan bela sungkawa apapun bentuknya, ya kan? Baik dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sabar, ya kan dan seterusnya. lalu kalau memandikan, kalau dia itu yang meninggalnya ikhwan, maka nggak boleh melihat memandikannya, ya kan? nggak boleh melihat kecuali dia adalah suaminya ya kan suaminya jadi istri boleh memandikan suami ya kan atau sebaliknya suami boleh memandikan istri ya kan tetapi kalau dia itu bukan apa-apanya maka dia tidak melihatnya ya kan ah, dia tidak melihatnya sedangkan masalah berziarah ya kan terjadi ikhtilaf panjang panjang. Ada pembahasan tersendiri tentang masalah itu, ya kan? Eh, ada yang mengharamkan dan juga ada yang membolehkannya. Tetapi intinya dari ikhtilaf tersebut, ya kan? Para wanita adalah diperbolehkan berziarah tetapi tidak sering-sering. Berbeda dengan laki-laki ya kan dari ikhtilaf tersebut ya kan jadi ada ikhtilaf yang mengharamkannya ada yang membolehkannya terus terjadi ikhtilaf ya kan nah dari ikhtilaf tersebut kaum wanita boleh dia berziarah ya kan berziarah kubur tetapi tidak boleh sering-sering ya setahun sekali minimal gitu ya kan dan seterusnya dan juga kalau bisa uh, kalau meninggal dikuburkan di pemakaman umum Jangan di pemakaman pribadi. Karena pemakaman umum itu biasanya setiap orang itu masuk dan orang banyak yang mendoakannya. Ya kan seperti di karet, ya kan Nah itu uh, umum orang masuk salah seorang di antara mereka insya Allah ada yang hafal ya kan doa mendoakan apa uh, ketika masuk ke dalam pemakaman nah kita tidak mendapatkan doa dari orang tersebut berbeda dengan pemakaman pribadi itu didatangkan mungkin setahun sekali, ya kan? Itu pun ketika Lebaran, ya kan? Ketika Idul Fitri. Kalau tidak Idul Fitri tidak didatangkan, ya kan? Nah, seperti itu. Ini eh, berarti uh, kurangnya apa uh, keutamaan mendapatkan uh, doa dari orang-orang yang masih hidup. Allah alam bishawab. Assalamualaikum. Ustaz mau tanya, seorang istri harus taat pada suami, tetapi sebagai istri juga harus berbakti pada orang tua Bagaimana kalau suami lebih condong menyuruh istri untuk lebih dekat ke keluarga suami, padahal keluarga suami lebih mampu dalam segala hal dibanding dengan keluarga istri. Ini masalah rumah tangga nih ya. Iya, masalah rumah tangga. Jadi, nah, seorang bapak, seorang wali, ketika dia sudah memasrahkan kepada si calonnya, berarti yang mendidiknya adalah calonnya tadi yang mendidiknya, ya kan? Selama di atas dinul Islam, di atas perkara syariat Islam, ya kan? Bukan perkara la taata lima asyati makhluk, tidak boleh mentaati makhluk dalam perbuatan maksiat. Kecuali suaminya kamu mesti menjadi pelacur misalkan. Nah, ini bahaya, ya kan? kamu mesti begini dan begini. Perkara-perkara yang diperintahkan oleh suami itu adalah perkara-perkara yang maksiat. Tetapi kalau perkara-perkara itu adalah perkara yang memang masih perkara yang ma'ruf, masih mubah, walaupun keluarga suami misalkan mampu, ya kan? Lalu dia suruh membantu, bantu saja. Tidak mengapa, ya kan? Bantu saja. Ya, karena ini adalah bagian daripada taat kepada suami. Gitu kan? Dan pahala dalamnya di dalam uh, apa perbuatan tersebut adalah pahala, ya kan? Udah dia bersabar, tidak usah dia menggerutu, ya kan? Dia bersabar di atas perkara tersebut, ya kan? Uh, sambil dia boleh dia juga memberitahu kepada suaminya, coba kalau bagaimana kalau kita alokasikan misalkan uh, bantuan ini bukan untuk ke pihak uh, keluarga habis saja ya kan misalkan ke orang yang lebih membutuhkan nah seperti itu jadi dimusyawarahkan dulu ya kan e, karena bisa jadi e, perkara ini adalah sensitif lalu si suami marah terjadilah keretakan rumah tangga ya kan karena suami menganggap perkara itu benar memang perkara itu benar ya kan e, seperti itu jadi tetap si istri senantiasa patuh pada suaminya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf ya kan di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Ya kan? Selain perkara yang ma'ruf, maka boleh dia menolaknya. Seperti itu. Apalagi seperti di sini uh, membantu apa keluarga suami, ya kan? Tidak mengapa. Dan itu akan menjadi kedekatan orang tua, mertuanya, sang istri. Lalu mertuanya bisa jadi dia itu uh, apa uh, berbaik sangka kepada si istri tadi. Wah, istri antum bagus, ya kan, soleha. Oh, kita dibantu begini begini begini akhirnya dipuji-puji bahkan bisa jadi di apa uh, tetangganya dijelaskan seperti itu ya kan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau kita malah uh, balik uh, ini bisa jadi yang ada adalah uh, giba dan seterusnya yang perkara-perkara yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu aja ya. Ada yang mau bertanya secara ingin? Satu lagi terakhir. Ya, ada three in one ya, tiga dalam satu pertanyaan. Nah. Yang pertama jadi lupa lah gitu. <laughs> Eh, masalah tadi apa? Eh. Hah? Melihat surga? Oh bukan, ya pertama ada seorang yang melakukan amalan ahli surga, lalu di penghujungnya dia melakukan amalan-amalan ahli neraka. Nah ini, ini tadi saya sudah sindir sedikit, ya kan Eh, memang uh, hadis yang menjelaskan tentang perkara tersebut membuat bergetar uh, para ulama dan orang-orang ahli ibadah ya kan karena ditakutkan di pengunjung ayat dia itu ditutup dengan perkara-perkara kemaksiatan ya kan nah mengapa demikian karena orang yang melakukan amalan-amalan ahli surga lalu dia mati dalam keadaan ditutup dengan amalan ahli neraka. Di antara perkaranya adalah dia tidak memenuhi daripada syarat diterimanya ibadah. Yaitu yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ittiba. Nah, dia jadi tidak ikhlas. Yang kedua, dia tidak mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Boleh jadi dia sholatnya rajin. Tapi dari segi rukunya, dari segi itidalnya, bahkan dari segi dia mengangkat tangannya saya pernah lihat ada yang diputar-putar begini. Ya kan Allahu Akbar, ya kan. Ada lagi yang bacaannya mungkin pakai usul fardhu dan seterusnya. Bahkan ada yang bilang saya niat sholat maghrib eh, empat rakaat dan seterusnya. Ada yang mengatakan kok nggak dijelasin aja ya kan jam berapa, hari apa, ya kan dan seterusnya, imamnya siapa, di masjid apa. Nah, seperti itu ya kan. Nah, ini mungkin seperti itu. Jadi ibadah-ibadah yang dia lakukan tidak sesuai, ya kan? Bisa jadi dia ikhlas tapi tidak sesuai, atau bisa jadi dia tidak ikhlas, dia tapi sesuai, dia sesuai sunnah, tetapi dia tidak ikhlas, ya kan? Eh, sesuai dengan sunnah, tetapi hatinya lalai. Eh, ya kan hatinya lalai lalu apa yang diibadahkannya itu cuma sekedar kumat kamit saja di mulut, ya kan? Sehingga tidak memberikan bekas. Nah, ini yang pertama. Yang kedua yaitu adalah uh, mati bunuh diri Ya memang e, mati bunuh diri adalah termasuk bagian daripada dosa-dosa besar. Ya kan? Termasuk orang yang mati merokok bunuh diri itu. Iya, rokoknya sendiri yang mengatakan rokok menyebabkan penyakit anu anu anu anu anu anu. Ya kan? Berarti kan itu racun. Racun dimasukkan ke dalam dirinya. Berarti dia membunuh diri. Ya kan? Nah, ini oh, ya sebenarnya orang yang merokok ahli hisap ya kan? Ahli hisab, bukan ahli hisab ilmu <laughs> ahli hisab ya kan? Dia menghisab itu sebenarnya dia bunuh diri dan bagian daripada dosa besar. Benar. Dan bagian daripada dosa besar. Ya kan? Mati dalam keadaan bunuh diri. Jadi kalau si bulan mati, wah gara-gara kebanyakan rokok, anu misalkan. Ah, wah dia matinya bunuh diri itu gara-gara kebanyakan rokok ya kan. Seperti itu. Dan orang yang mati bunuh diri, Ya, hadis sahih menjelaskan banyak ya. Di antara di kitab Tarhib wa Targhib, ya kan? Sahih Tarhib wa Targhib dijelaskan di situ sesuai dengan dia matinya. Dia matinya apa? Matinya dengan pisau, maka dia di neraka itu tusuk-tusuk dengan pisau terus. Matinya minum baygon, minum-minum baygon terus. Matinya lagi dibom, dibom terus. Terus begitu, dapat azabnya. Ya kan? Nah, bahkan dia matinya tadi ngerokok, Ngerokok terus dia. iya. Seperti itu ya kan. Karena rokok itu bagian racun, itu racun bahaya. Nanti rokok coba antum ambil tuh bungkus rokok di jalanan, di pinggir jalan kalau itu kagak ada kadar warsanya. Kalau tukang rokok itu kagak laku 200 tahun dijual terus. Iya kagak ada kadar warsanya. Coba lihat, mana kadar warsanya? Kagak ada akan bahaya. Kalau dia 100 seratus tahun gak laku terus saja dijual sama laku, ya kan? Iya kalau ada kadar warsanya bahaya itu rokok ya kan? Nah seperti itu. Nah, jadi kalau dia mati seperti itu. Lalu bagaimana dengan dia uh, mati bunuh diri tetapi uh, disolatkan? Ya memang uh, yang apa uh, yang roji diantara perkara-perkara tersebut adalah dia tetap disolatkan walaupun memang apa uh, disolatkan dan kita tidak tahu apakah Allah mengampuni dia atau memberikan dia itu azab ya kan Allah mengampuninya atau uh, Allah memberikannya dia azab jadi dalil-dalil yang ada itu dalil-dalil yang ada yang menjelaskan tentang nah ini juga ini poin yang tadi ini poin yang tadi al-wa'du al-wa'id sekali lagi ini dalil-dalil yang di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah seperti misalkan orang yang mati bunuh diri dalam keadaan loncat maka dia loncat terus orang yang bunuh diri matinya ditusuk dan dia tusuk terus. Nah, dalil ini tidak bisa mutlak mengikat seseorang. Seperti misalkan ada ahli bid'ah. Dia baca solawatan di musola solawatan yang seperti dangdutan tadi, ya kan? Dia itu memang eh, kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin finnar. Ya kan? Dia tidak mutlak dia itu masuk ke dalam neraka walaupun dia itu melakukan kemaksiatan. Ya kan? Bisa jadi dia melakukan ibadah-ibadah yang lain sehingga dengan ibadah tersebut Allah mengampuninya pelaku apa daripada perbuatan eh, kebidahannya tadi. Ya, nah yang demikian juga orang yang mati bunuh diri, ya kan memang di dalam Al-Qur'annya juga wa mayyaktul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu. Wah, tiga. Wa ghadiballahu alaihi. Allah itu murka wala'nahu dilanat wahajalahu yukun dan diberi siksa yang berat. Wah, seperti itu. Itu ancaman yang dahsyat dan termasuk daripada kabair, dosa-dosa besar. Ya kan? Nah, ini adalah terserah Allah. Kalau Allah mau dia memberikan kekekalan di dalam neraka, dia bisa kekal. Tetapi kalau Allah mengampuni karena dia itu tidak melakukan kesyirikan, maka orang tersebut akan keluar dari api neraka dan kita tidak uh, tahu apakah orang tersebut apakah uh, diampuni atau tidak. Yang terpenting adalah kita uh, mendoakan orang tersebut ya kan mudah-mudahan Allah mengampuni daripada dosa-dosanya. Ya, lalu yang ketiga orang seorang ustaz ya apalagi sudah tren, sudah terkenal ya kan lalu nikah lagi jamaahnya bubar ya kan iya yang jadi pertanyaan nikahnya masih apa ya kan kok bisa jadi bubar apa dia nikah itu maksudnya ya kan ah, dan seterusnya dan seterusnya tapi intinya nikahnya itu adalah sunnah jangan salah ada orang yang lupa rukun Islam tapi dia malah menjalankan ah, sunnah Nabi ya kan rukun Islamnya pergi haji dia kagak bisa tapi dia kawin kali dia bisa Nah, seperti itu. Padahal dia kalau pergi haji bisa. Nah, seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Ya kan? Karena memang dia niatnya hanya kepada wanita saja. Ya kan? Nah, kalau memang itu dia niatnya sudah benar dan dia menjalani pernikahan itu juga benar dan dia karena ingin menjalani sunnah Rasulullah lalu jamaahnya berkabur ya biarkan saja karena yang namanya dakwah itu ada dua ketika disampaikan Diterima dan ditolak. Itu doang. Cuma dua. Rasulullah menyampaikan ada yang ikut, ada yang kagak. Cuma itu aja. Ya kan? Nah, jadi ketika kita menyampaikan dakwah, jangan kira semua orang akan mau dengar. Jangan dikira kita menyampaikan kebenaran itu semua orang akan menerima. Tidak mudah, ya kan? Tidak mudah. Jadi ketika kita sampaikan dakwah kita itu, itu adalah hak kita memberikan nasihat kepada orang. Lalu alhasil pasti ada dua. Ada yang terima, ada yang tidak. Nah, mungkin sebagian orang yang kabur, ya kan? Mudah-mudahan dia husnuzon, berbaik sangka apa apa ya kan? Ah, nah, mungkin sebagian yang pergi juga karena dia tidak paham, ya kan? Karena agama mengajarkan katanya begini-begini, wah ini tidak benar dan seterusnya dan seterusnya. Padahal memang itu adalah bagian daripada syariat Islam yang kalau memang dia itu sanggup dengan sanggup. Kalau punya istri dua, sanggup. Yang satu punya rumah 10 meter, yang satu kasih juga 10 meter. Jangan malah dari segi materinya, dari segi materi. Tapi masalah hati tidak bisa seseorang itu condong. Pasti dia akan condong kepada salah satu. Dia punya istri empat. Pasti dia akan condong kepada salah satunya. Entah itu yang nomor satu, entah itu yang nomor dua, atau yang nomor tiga. Tetapi dalam, dalam segi materi, semuanya mesti sama. Ya kan? Semuanya mesti adil, sama. Jangan dibeda-bedakan. Seperti itu. Itu mungkin. Jadi kalau ada yang lari mungkin wallahu alam ya kan apa mungkin dia tidak paham ya kan? Makanya penting juga diadakan daurah ta'adud ya. Ya. <laughs> ya biar orang apa eh, orang-orang uh, awam itu paham.